Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum, kita melanjutkan kajian kita yaitu Fiqhul Qulub, fikih hati Masih membahas tentang pengaruh Asma'ul Husna terhadap hati kita Kemarin kita telah membahas kita film ajatu nama Allah Al-Hafidh Sekarang kita akan membahas nama Allah Ar-Raqib Yang artinya yang senantiasa mengawasi Pengaruh nama ini kepada hati sangat luar biasa Kenapa demikian? Karena yang pertama hati harus ya senantiasa merasa diawasi. Sebab jiwa kita ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah seringkali berkhianat. Ya, jiwa kita seringkali menginginkan keburukan. Allah berfirman, "Inna nafsa ammaratum bisu." Sesungguhnya jiwa itu menyuruh kepada keburukan. Nah, ketika hati kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita dan keyakinan kita kuat bahwa Allah selalu mengawasi gerak-geriknya, mengawasi perbuatannya. Maka ini yang akan insya Allah ya mengerem <clears throat> perbuatan-perbuatan atau keinginan-keinginan hawa nafsunya. Sehingga ketika ia merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya ya seperti halnya kalau kita diawasi oleh bos kita ya tentu kita akan bekerja dengan sebaik-baiknya maka kita pun ya ketika diawasi oleh Allah dan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kita berusaha untuk senantiasa berbuat baik ya dalam ucapan kita dalam perbuatan kita dan bahkan hati pun juga tidak ingin berniat kecuali kebaikan karena Allah mengetahui apa yang ada di hati, Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman <clears throat> di dalam surat An-Nisa ayat 1, "Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba." Di sini Allah mengatakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 117, "Wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim." Falamma tawaffaytani kunta antar raqiba 'alaihim. Ya, ketika aku hidup kata Nabi Isa, aku yang akan ya aku yang menjadi saksi atas mereka selama aku hidup berada di tengah-tengah mereka. Tapi ketika engkau wafatkan aku ya Allah, engkaulah yang mengawasi mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala ya al tali ma'akanatus sudur mengetahui dan mengawasi apa yang tersembunyi di hati al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat di mana Allah mengetahui apa semua yang dilakukan oleh hati kita, oleh jiwa kita, oleh perbuatan kita. Setiap manusia Allah tahu apa yang dia lakukan. Alladzi la yakfal wa la yaghib amma yahfazuh. Ya Allah tidak pernah lalai dan Allah pun tidak pernah terluput dari apa yang Allah ya awasi. Tidak ada sedetik pun dalam ataupun ya uh, sekejap mata pun ikhwatul Islam Allah tidak pernah lalai daripada perbuatan manusia. Wa subhanahu raqib alladhi yura'i ahwal wa ahwal al-marqub. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi, yang senantiasa terus-menerus memperhatikan keadaan yang diawasi maka Allah Subhanahu wa taala pun ya dengan pengawasannya Allah menjaga ya segala sesuatunya secara global maupun secara terperinci. Allah juga menghitung seluruh ya perbuatan-perbuatan dan keadaan-keadaannya. Alladzi la yaghfar amma khalaqa fayalhaqu naqsun aw yadkhulu khalalun min qib min min qaflatihi an. Tak akan pernah Allah lalai Ya tidak pernah Allah kurang di dalam mengawasi manusia dan tidak pernah Allah dimasuki oleh kelalaian. Makanya ya akhwat Islam azakumullah ya, semua perbuatan manusia itu dicatat. Ya sekecil apapun tercatat. Makanya Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah ya apa yang dan wamai ya, ya oh, siapa yang mengamalkan kebaikan sekecil apapun ya kata Allah walaupun itu sebesar biji sawi sekalipun yang sangat kecil maka ia akan melihat balasannya dan orang yang melakukan keburukan sekecil apapun kata Allah walaupun itu sebesar biji sawi ya roh dia akan melihat ya kelak pada hari kiamat makanya <clears throat> pada hari kiamat nanti ya orang-orang akan berkata di hari kiamat mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kitab apa ini tidak meninggalkan yang besar maupun yang kecil kecuali telah tertulis di dalamnya ya sampai-sampai yang terbetik di hati kita sampai-sampai yang dilakukan oleh mata kita itu semua tercatat rapih subhanallah ya Islam azakumullah wa iyakum maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi ucapan dan perbuatan manusia, gerakan-gerakan dan diamnya manusia, dan apa-apa yang ada di hati manusia. Allah mengatakan dalam Baqarah wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada pada diri kalian, maka waspadalah kata Allah. Ya, jangan kamu kira bahwa apa yang terbetik di hatimu Allah tidak tahu. Allah tahu semuanya. Wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Dan ketahuilah Allah itu maha pengampun, lagi maha santun, lagi maha halu, halim. Halim itu yang tidak cepat memberikan adabnya kepada hambanya. فهو سبحانه وحده الرقيب على كل المخلوقات في العالم العلوي وهو في العالم العلوى wa fil alamil sufla الرقيب على الأشياء كلها لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض maka Allah yang mengawasi seluruh makhluk baik di langit maupun di bumi ya Allah mengawasi segala sesuatu dan tidak ada yang terluput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun di langit maupun di bumi Ar-Raqib 'ala al-mubsirat ya mubsarati kulliha bibasarihi alladzi la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah senantiasa mengawasi semua yang terlihat oleh mata Allah sedangkan sesu, tidak ada sesuatu pun yang terluput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak di, di, ya, di, di, di, di, ditimpa rasa kantuk, tidak pula rasa tidak pula tidur. Maka Allah Subhanahu wa taala mengawasi semua yang terdengar Allah pun juga mengetahui semua gerakan dan suara, semua pembicaraan ya pada setiap waktunya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka wa idza alima al-muslim 'azamata raqabatillah al-mutlaqah, raqaba Allah fi tasarrufatihi wa ibadatihi wa muamalatihi wa sa'iri ahwalihi. Maka apabila seorang muslim ya betul-betul yakin bahwa dirinya diperhatikan oleh Allah, dirinya diawasi oleh Allah, dia akan berusaha memperbaiki ya tingkah lakunya. Dia akan memperbaiki ibadah dan muamalahnya, bahkan seluruh keadaannya dia berusaha untuk perbaiki. Karena ia tahu bahwa itu adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Ikhwata Islam azakumullah wa Bahkan ketika ia berusaha untuk memperbaiki dirinya, itu adalah merupakan sesuatu yang akan menyampaikan dia kepada derajat yang paling tinggi dari keimanan dan ihsan. Makanya Rasulullah SAW ketika menafsirkan makna ihsan, Rasulullah SAW bersabda, "Anta abudallah ka'annaka tara. Fa illam takun tara fa innahu yarak." Dan jika kamu yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah yang melihatmu. Berarti ihsan itu adalah kita senantiasa merasa Allah yang, yang memperhatikan dirinya. Sehingga ketika dia hendak mempunyai niat-niat yang buruk, dia berusaha, ya Allah, Allah tahu apa yang diniatkannya. Ketika ia ya menginginkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, segera ia ya tahu bahwasanya Allah mengawasi dirinya. Subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Wal muraqabah dan sifat muraqabah itu penting bagi seorang hamba ya, akhi. Apa itu muraqabah? Dawamu ilmi al-'abdi wa tayakkunuhu bittila'il haqqi ala zahirihi wa batinihi. Yaitu senantiasa hamba ya. Senantiasa yakin dan tahu bahwa Allah mengetahui dan mengawasi dirinya baik lahiriah maupun batinnya wa hudurul qalbi baina yadallahi ta'ala dan hatinya senantiasa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala wa adamul insyighali an ia tidak tersibukkan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ia baik dalam ibadah ataupun di luar ibadah bahkan hatinya dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia tahu bahwa Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Artinya bersama kamu dengan pengawasannya. Bersama kamu dengan ya, pengetak dengan ilmunya. Ikhwatul Islam azakumullah wa Maka seorang hamba ya akhi ya ketika mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dirinya. Ya. Maka sifat-sifat yang harus muncul di saat dia merasa dirinya diawasi oleh Allah apa itu? Yang pertama seharusnya dia berusaha untuk memperbaiki semua tingkah laku dan perbuatannya. Yang kedua dia merasa gembira, ya karena dirinya seorang-seorang hamba ternyata selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya seorang anak ketika tidak diperhatikan oleh orang tuanya <clears throat> dia pasti akan sedih rakyat ketika tidak diperhatikan oleh penguasanya ya pasti dia akan kesal yep. demikian pula bawahan ketika tidak diperhatikan oleh atasannya dia akan merasa sebel maka ikhwata Islam ketika kita sebagai bawahan tahu bahwa atasannya selalu memperhatikan dirinya mengawasi dirinya ya memperhatikan apa sih kebutuhan-kebutuhannya. Ya seorang pemimpin misalnya senantiasa mengawasi rakyatnya, melihat apa kebutuhan mereka, memperhatikan mereka dan yang lainnya. Pasti rakyat pun akan merasa senang kepada apa namanya uh, si penguasa atau si pemimpin tersebut. Walillahil mathalul a'la dan tentunya bagi Allah sifat yang lebih tinggi. Maka kita sebagai seorang hamba ketika kita yakin ya bahwa kita senantiasa diperhatikan oleh Allah, diawasi oleh Allah. Maka Allah pun tentunya tahu ini kebutuhan hamba. Allah pun Maha tahu apa yang paling maslahat untuk kita. Seharusnya itu menimbulkan apa namanya? kegembiraan di hati. Makanya kata beliau, "Yabuthu fil qalbi sururan 'aziman wa unsan wa farahan." Ya, menimbulkan di hati kegembiraan yang besar ya kebahagiaan ya yab'atsul 'abda 'ala dawami sair ila Allah sehingga itu yang menyebabkan si hamba itu untuk terus istiqomah berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa badlul juhdi fi talabih dan itu yang menyebabkan untuk badlil juhdi dia mengeluarkan seluruh ya kemampuan dia untuk mencari keridhaan Allah. Ya bahkan ia pun ya ketika ia merasa dirinya diperhatikan oleh Allah, dia akan merasakan lezat beribadah dan menaati Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwa Allah tak akan pernah menyia-nyiakan dirinya. ومن لم يجد هذا السرور لا ولا شيئا من فليتهم إيمانه وأعماله tapi siapa yang dia tidak merasakan kegembiraan ya di saat ia merasa ya e, di, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. dia juga tidak merasakan kelezatan ketika beribadah kepada Allah maka hendaklah ia tuduh iman dan amalannya jangan-jangan imannya yang kurang jangan-jangan amalannya yang dimasuki oleh sesuatu ya Fa'inna lil imani halawah Karena iman itu mempunyai rasa ya, Dan iman itu rasanya manis Dan rasa manisnya iman itu bisa kita rasakan di saat kita telah merasakan kelezatan dalam ibadah. Ya ketika lisan kita merasa lezat dengan zikir kepada Allah. Ketika hati kita merasa lezat dengan sholat kita, munajat kita kepada Allah dan kita pun merasa gembira dengannya. Berarti ikhwata Islam azakumullah kita telah sampai ya kepada derajat muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. ومن لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة حلاوة الإيمان Siapa yang tidak tidak merasakan manisnya iman, hendaklah ia introspeksi diri. Coba lihat, ya kenapa hatinya itu tidak merasakan manisnya iman. Barangkali maksiat masih ya banyak ia lakukan. Barangkali hawa nafsu masih hawa nafsu masih menguasai hatinya. Ikhwata Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajadi bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara. Siapa yang tiga perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan dan dia akan merasakan manisnya iman. Apa tiga perkara itu? An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai seseorang karena Allah ya wa an yakrah an ya'uda fil kufr dan ia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana ia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Wal muraqabatu min ajalli a'malil qulub. Merasa diawasi oleh Allah Allah merupakan amalan yang paling agung bagi hati. Fama 'alima al-'abdu annahu maksyufun amama Allah وأن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمها واستحضر هذا العلم في كل أحواله أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله apabila seorang hamba ya yakin bahwasanya semua ya perbuatan dia baik perbuatan hati maupun perbuatan badan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala maka pada waktu itu si hamba tersebut berusaha menjaga jangan sampai hatinya itu terbesit pikiran buruk di hatinya. Kalaupun ada segera ia tolak. Ya. Dia pun berusaha untuk menjaga anggota tubuhnya dari melakukan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seperti ini jadilah dia hamba yang sempurna, akhir, Ya, sehingga niatnya selalu baik, perbuatannya selalu baik, tidak berpikir kecuali pada kebaikan. Bukankah itu kesempurnaan bagi seorang hamba? Bukankah itu kebaikan bagi, seorang hamba? Memang berat. Namun kita harus mujahadah. Ya, harus berjuang terus ya untuk senantiasa diri kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man raqaba Allah fi fi sirrihi wa jahrihi wattaqahu fi amrihi wa nahyihi أوصله ذلك بإذن الله إلى مرضات ربه والفوز ya بالجنة maka siapa yang senantiasa dirinya diawasi oleh Allah ya baik ketika ia sendirian ataupun di hadapan orang-orang apalagi dia ketika sendirian ya akan Islam azakumullah dia pun bertakwa kepada Allah dalam perintah dan larangannya pasti Allah akan sampaikannya kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mendapatkan kesuksesan berupa surga ya akhir Islam Azakumullahu wa makanya ya orang yang senantiasa e, merasa diawasi oleh Allah dia malu kepada Allah untuk berbuat maksiat dia takut kalau Allah Subhanahu wa taala ya sekonyong-konyong mengadab dari arah yang tidak disangka-sangka ya siapa tahu ketika ia berbuat maksiat ternyata kematian mendatangi dia tentunya dia tidak ingin mati di atas ya di atas kemaksiatan naudzubillah alama ajhal insan bi rabbi hina yakfuru bihi wa ya'sih ya sungguh betapa bodohnya manusia Kak ya ketika manusia kufur kepada Allah dan memaksiatinya sungguh betapa bodohnya manusia yang merasa tidak apa tidak merasa dirinya diawasi oleh Rabbnya sehingga ia berani berbuat maksiat kepadanya Ya, apa dia menyangka bahwasanya perbuatan-perbuatan dia terluput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia menyangka bahwasanya ya akhul Islam azakumullah wa iyakum? Ya, dirinya akan dibiarkan begitu saja tidak diberikan balasan kelak pada hari kiamat. Nah, Allah segala sesuatunya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya akhi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla?" أرأيت إن كان على الهدى أو أمر in أرأيت إن كذب Alam ألم يعلم بأن الله يرى Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang ya manusia dari kebaikan itu? Melarang seorang hamba apabila ia sholat. Bagaimana pendapatmu kalau ternyata orang yang sholat itu di atas petunjuk? Atau ia menyuruh kepada ketakwaan? Bagaimana pendapatmu jika ternyata Orang yang melarang itu malah mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Apa dia tidak tahu bahwasanya Allah memperhatikan dirinya? Allah yang melihatnya. Subhanallah ya akal Islam, ya. Maka itu dari itu ya anda-anda yang melarang manusia dari kebaikan, ingatlah Allah melihat Anda. Dan Allah pasti akan memberikan balasan, kalau tidak di dunia maka di akhirat dan balasan di akhirat yang paling berat di akhirat yang paling pahit naudzubillah sallallahu alaihi wasallam wa innal insan la yarju wa yattaribu fuadu hina yash'ur anna sultan al-ard yuraqibuhu yuraqibuhu bihawasisihi wa ayunihi di mana seorang manusia hatinya akan bergetar dan takut ya apabila penguasa bumi itu ya senantiasa uh, mengawasi dia dengan mata-matanya. Kalau kita di mata matai terus oleh penguasa, kita rasanya gimana gitu ya. Seharusnya kita pun demikian. Kita di mata matai terus, artinya diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh para malaikatnya dicatat baik-baik ya akhul Islam. Ma'ana sultan al-ardi mahma takun uyunu la yuraqib illa harakat al-insan al-zahirah. Padahal penguasa bumi hanya hanya bisa mengawasi perbuatan yang terlihat saja tidak bisa mengawasi perbuatan yang tidak terlihat yaitu apa yang terbetik di hatinya ya sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengawasi perbuatan manusia tapi juga mengawasi apa yang terbetik di hati manusia akhal Islam azakumullah wa wa khaliqul insan adra bi tarkibihi wa sirrihi pencipta manusia lebih tahu ya tentang susunan bentuk tubuh manusia, tentang rahasia-rahasia apa yang dirahasiakan di hatinya. Fal abdu makshuful kunhi wal wasfi was sirr li khaliqi li khaliqihi al azim. Maka Allah Subhanahu wa taala ya tidak terluput semua perbuatan hamba ya terlihat di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya semuanya baik sifatnya apa yang ia rahasiakan ya tidak ada sedikit pun yang terluput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ya akhir Islam azakumullah wa iyyakum maka Allah Allah berfirman walaqad khalaqanal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang diwaswaskan oleh jiwanya apa yang terbetik di hatinya. Allah tahu, semuanya Allah tahu. fa subhanallah Fasubhanallah ma'a'zama hadhil qabdatil malikah. Maha suci Allah. Betapa agung dan betapa luasnya pengetahuan Allah terhadap hamba-hambanya. Wa idza 'alima al-insanu dhalika fa huwa kafin lahu an ya'isha fi hadarin daim. Apabila seorang hamba yakin ini, itu sudah cukup untuk senantiasa waspada akhi dalam kehidupannya wa khasyatin daima dia pun selalu takut ya akan adab Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi dia sekonyong-konyong wa yaqdha la taghfal 'anil muhasabah dia selalu sadar bahwasanya segala sesuatu akan dihisap oleh Allah sekecil-kecilnya tadfa'uhu ila husnil amali wa dama wa dawami ini yang akan mendorong dia ya untuk terus berusaha berusaha berbuat baik dalam kehidupannya. Ini ya akhir Islam anzakumullah ya sebuah hasil yang luar biasa yang diinginkan di saat kita beriman kepada nama Allah Ar-Raqib bahwasanya Allah yang mengawasi perbuatan hamba. Waqad ahkama Allah azza wa jalla raqabata ala hadzal insan Allah telah betul-betul yang mengawasi manusia dengan sebaik-baik pengawasan. Bahwa ya'ish wa yataharrak wa yanam wa ya'kul wa yashrab wa yatahaddath wa yasmut. Ya, Allah tahu ya, tentang hidupnya, tentang gerakannya, tentang tidurnya, makannya, minumnya, pembicaraannya, diamnya. Wa yaqta'ur rihlata kullaha baina yaday malakain ya muwakkalaini bihi anil yamini wasyimal. shimal dan Allah Subhanahu wa taala tugaskan dua malaikat di kanan dan di kirinya untuk mencatat perbuatan-perbuatannya bukan karena Allah lemah untuk mencatatnya tapi itu semua sebagai kasih sayang Allah untuknya Ikhwata Islam wa ayyakum <clears throat> Allah berfirman idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid Ingatlah kata Allah ketika dua malaikat duduk di samping kanan dan samping kirinya, memperhatikan perbuatan dan amalannya. Tidak ada ucapan diucapkan oleh manusia tersebut, kecuali di situ ada malaikat yang mengawasi dan yang mencatatnya. Masya Allah, ya Islam, anzakumullah. Maka dari itulah yang mencatat amal perbuatan kita dalam sahifatul amal, yaitu adalah kita sendiri maka kita ingin agar buku, buku catatan kita penuh dengan kebaikan. Ingatlah, maka kita berusaha untuk berbuat baik dalam kehidupan dunia ini ya akhwat Islam. Ya dengan cara senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat <clears throat> ya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufik. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang anda sampaikan saat kesempatan pagi hari ini ini tentang nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib yang telah kita simak pembahasannya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawasi setiap makhluk-makhluknya dan tentunya hal ini akan membuat hati kita merasa tetap dijaga dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda dapat bertanya melalui layanan pertanyaan kami baik secara langsung maupun Anda yang bertanya melalui pesan singkat untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021 823 6543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0819 896543. Nah, untuk yang pertama kita akan angkat pertanyaan melalui via telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Ibu? Dari hamba Allah dari dalam perjalanan. Ya, silakan Ibu. Ya, mau tanya Pak Ustaz, saya pernah mendengar hadis yang mengatakan setiap muslim itu akan masuk surga jika dia mati dalam keadaan muslim. Nah, bagaimana kalau seorang muslim itu tidak mengerjakan dukun Islam gitu loh? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang sedang perjalanan semoga Allah menjaga Ibu dalam perjalanan. Silakan Ustaz. Ibu, rukun Islam itu ada lima. <coughs> yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua sholat, yang ketiga zakat, puasa, dan kemudian haji. Kalau yang dimaksud artinya si muslim itu tidak mengerjakan rukun yang pertama, Artinya ia membatalkan syahadatnya dengan melakukan kesyirikan misalnya. Batal keislaman dia. Dan jika ia mati di atas itu dia kekal dalam api neraka. Iya, karena rukun yang pertama ini syarat seseorang masuk Islam. Dan ketika dia sudah masuk Islam dia harus terus menjaga rukun yang pertama ini untuk senantiasa ya mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Maka rukun yang pertama ini yang paling agung. <coughs> Adapun rukun yang kedua solat, maka ini terjadi ikhtilaf bu, ya para ulama. Setelah para ulama juga bersepakat bahwa siapa yang meninggalkan solat karena apa namanya e, mengingkari kewajiban solat dan meyakini bahwa Allah katanya tidak mewajibkan solat, maka ini orang yang murtad dari agama Islam, kata para ulama. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana kalau ada orang yang meninggalkan sholat karena malas. Imam Ahmad mengatakan kafir. Sementara jumhur ulama dari pendapat Imam Syafi'iyah, Imam Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah mengatakan belum kafir. Iya, tapi ia telah melakukan dosa besar sekali. Maka dari itu ya akhir Islam azakumullah wa iyakum ibu yang ada di perjalanan sana Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Walaupun saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa dibedakan antara orang yang meninggalkan sholat sama sekali dengan orang yang meninggalkan sholat itu sekali-kali gitu loh. Iya. Yeah. Sebab dikatakan dalam hadis uh, eh, al ahdul alladhi bainana wa bainasy syirk wal kufri as-shalah faman taraka faqad kafar ya batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Tidak dikatakan meninggalkan sholat kecuali kalau dia meninggalkan semuanya. Adapun kalau dia meninggalkan sekali-kali maka ia telah berbuat dosa besar sekali. ya Dan ini pendapat yang di, di apa namanya di yang contoh kepada Syekhul Islam. Maka kalau ada orang yang tidak mau meletakkan apa namanya jidatnya di tanah ya di lantai untuk sujud kepada penciptanya ini orang sombong iblis saja diperintahkan untuk sujud kepada Adam tidak mau karena menolak ya karena sombong terhadap Adam kafir ya sombong dengan perintah Allah Subhanahu wa taala bagaimana dengan orang yang sombong kepada Allah tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ya tidak mau sujud kepada penciptanya sama sekali. Ini orang sangat sombong sekali, Ibu. Maka yang seperti ini subhanallah. Iya. Apa namanya? Orang-orang yang apa namanya? tidak tidak dianggap sebagai seorang muslim lagi. Terlebih ketika Rasulullah SAW pernah ditanya, "Hai Rasulullah, bagaimana engkau mengenali umatmu nanti pada hari kiamat?" Padahal Rasulullah tidak pernah melihat mereka Kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian? Kalau kalian memiliki kuda yang kaki dan ubun-ubunnya putih, di tengah-tengah kuda yang hitam semuanya, apakah kalian akan mengenalinya? Tentu ya Rasulullah, kata para sahabat. Demikianlah pada hari kiamat nanti, aku mengenali umatku dengan ubun-ubun kaki dan tangan mereka yang putih dari bekas air wudhu. Maka kalau orang yang tidak pernah sholat, dia tak pernah berwudhu umatnya. Bagaimana Rasul akan mengenali dia sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Adapun zakat, puasa, haji, <clears throat> jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang melakukan meninggalkannya karena malas tidaklah kafir. Dan itu pendapat yang saya condong kepadanya. Tapi kalau dia meninggalkannya karena dia mengingkari kewajibannya, ya, dia sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang seperti ini ya bisa jadi murtad dari agama Islam. Nah ini ibu ya, jadi semua ada perinciannya. Walaupun tentu kita dalam masalah kafir mengkafirkan, ya itu bukan urusan kita orang awam, itu adalah urusan para ulama. Karena masalah kafir mengkafirkan itu harus terpenuhi padanya apa namanya syarat-syaratnya, ya. Demikian pula yang melakukannya pun juga harus betul-betul orang yang berilmu. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban telah antum berikan Ustaz dan untuk berikutnya kami akan kembali angkat pertanyaan melalui via telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Ini dengan Pak Iman di Sumatera Selatan. Pak Iman, Sumatera Selatan. Silakan ya, Pak Iman. Ya ini mau bertanya Ustaz uh, eh, dari pertemuan sebelumnya Ustaz telah menyampaikan atau memberikan contoh mm -hmm. masalah hadis yang sama-sama sahih yaitu tentang hadis bahwasanya Rasulullah itu menyampaikan tidak ada penyakit yang menular. Mm -hmm. Dan yang satunya larilah engkau dari penyakit uh, penyakit apa itu? Bagaimana kalian melihat singa? Seperti itu kalau nggak salah kita menyampaikannya. -hmm. hmm. Penyakit eh, Ya, tapi di sini yang ingin saya tanyakan yaitu tentang pembatal wudhu, yaitu dua-dua hadis ini sama-sama sahihnya yaitu yang pertama dari Talib bin Ali radhiyallahu anhu mm -hmm. yang sebagaimana disampaikannya ada seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya lalu dia mengatakan apakah dia harus mengulang wudhunya namun Nabi menjawab tidak sementara hadis yang kedua dari Busrah binti Sofan radhiyallahu anhuma bahwasanya <clears throat> Rasul menyampaikan barang siapa yang menyentuh kemauannya maka hendaknya ia berwudu. Uh, terus yeah. bagaimana mengkompromikan kedua hadis ini? Yeah. Terima kasih Ustaz. Aiman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman. Ini Silahkan. Bapak ya, permasalahan yang memang hmm. para ulama pun juga berselisih paham ya, masyhur sekali dalam masalah ini. Ada yang mengambil sikap yaitu uh, menggabungkan dua-dua hadis tersebut ya. Ada yang mengambil sikap tarjih, mengambil salah satunya yang dianggap paling rojih. Mereka yang menggabungkan dua hadis tersebut, ya ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa kalau kita memegang kemaluan dengan syahwat, itu yang batal. Adapun kalau tidak dengan syahwat maka tidak batal. Ya dengan dasar, ini pendapat Imam Malik pak. Ya dengan dasar bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang orang yang memegang kemaluan kata Rasulullah innama huwa bid'atu minka itu hanyalah bagian daripada tubuhmu saja artinya kalau kita memegang kemaluan kita sebagaimana kita memegang tubuh yang lainnya ya ini memberikan isyarat ya kata Imam Malik bahwa berarti megangnya beda ya dengan syahwat maka ini yang batal Sementara ulama lain menggabungkan dua hadis tersebut bahwa <clears throat> hadis yang mengatakan batal apa hadis yang menunjukkan bahwa ia disuruh untuk berwudu lagi itu menunjukkan kepada itu yang yang diperintahkan yang sunnah ada adapun hadis yang menyebutkan tentang tidak perlu berwudu lagi itu menunjukkan boleh sehingga ya menurut mereka bahwa Perintah untuk berwudu lagi ketika memegang kemaluan tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Karena dalam kaidah dalam, dalam kaidah usul fikih apabila ada perintah, ya. Dan kemudian ada hadis lain yang menunjukkan tidak ya, apa namanya? boleh tidak melakukannya. Berarti perintah itu menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sehingga menurut mereka ya bahwa perintah itu hukumnya sunnah. Adapun hadis yang mengatakan tidak perlu berwudu berarti itu menunjukkan boleh kalau kita tidak berwudu. Ini pendapat Syekhul Islam. Ya. Yeah. Kemudian ada lagi ulama yang lebih memilih ta sikap tarjih. Apa itu tarjih? Itu mengambil salah satu dari dua hadis. Ini pun jadi ikhtilaf para ulama. <clears throat> Sebagian mengambil hadis yang menyebutkan tentang bahwa itu tidak perlu berwudu. Inama huwa atau minka. Dan ini pendapat Ali Ibn Madini, ya. Guru Imam Bukhari. Beliau lebih merojihkan hadis ini. Sementara ya banyak ulama hadis merojihkan pendapat ya hadis yang kebalikannya yaitu perintah untuk berwudu dengan dasar pertama bahwa hadis yang memerintahkan wudu lebih terakhir dibandingkan dengan hadis yang mengatakan innama huwa bid'atu minka, ia adalah bagian dari tubuhmu. Sehingga ketika kita mengetahui sejarahnya, ternyata yang memerintahkan wudhu itu di akhir. Dan ini ada ihtimal bahwasanya ya izin untuk tidak berwudu itu adalah sudah mansuh, sudah dihapus. Kenapa? Karena kita mengetahui sejarahnya ternyata ya hadis yang memerintahkan berwudu itu itu di belakangan ya yang kedua bahwa hadis yang memerintahkan wudu lebih sahih ya daripada hadis yang mengatakan tidak perlu berwudu. Yang ketiga, bahwa ya perawi yang meriwayatkan hadis yang tidak berwudu ternyata juga dalam lafaz lain meriwayatkan sama dengan hadis yang menyebutkan tentang perintah berwudu sehingga dari sisi sinilah mereka merojihkan ya apa namanya bahwa tetap dia harus berwudu dan ini yang dibela oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ya di dalam beberapa kitab beliau nah bagaimana pendapat saya ya kalau saya lebih condong kepada pendapat pengkompromian dan bahwasanya itu pendapat Syekhul Islam itu bahwasannya kalau kita berwudu itu jauh lebih baik Pak itu lebih berhati-hati ya wallahu a'lam nah Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz Dan demikian jangan lupa iman di Sumatera Selatan Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar Dan bisa melaksanakannya sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW Khotal Islam azan ya Allah wa ayakum Untuk saja kita akan angkat pertanyaan dari pendengar kita melalui pesan singkat Ustaz Ada satu pertanyaan yang sangat menarik Ustaz Dari Prabu Muli dengan pendengar kita Ustaz tolong jelaskan siapakah nama Tuhan yang sebenarnya Saya ini seorang yang sebab kekurangan dalam memahami Islam Sebab kata ulama tetangga saya Katanya ada nama Tuhan yang tersembunyi Tetapi mereka tidak mau memberitahu Kalau tidak masuk dalam kelompok mereka Jadi saya bingung untuk sholat Kalau tidak berkenan uh, Tidak mengetahui siapakah nama Allah yang nama Tuhan yang sebenarnya Mohon Ustaz memberikan penjelasan Ustaz Silakan Subhanallah <clears throat> Bapak ketahuilah Pak tidak ada di dunia di zaman ini yang disembunyikan untuk kelompok tertentu tanpa kelompok yang lain. Kenapa Pak? Karena Al-Quran sudah jelas Hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam sudah jelas Tertulis dalam kitab-kitab para ulama Maka kalau ada kelompok yang mengatakan Bahwa ada nama Tuhan yang disembunyikan Dan hanya mereka yang tahu dan mereka akan memberitahunya kalau dia mau masuk kelompoknya ini menunjukkan bahwa kelompok ini tersesat jalannya bagaimana tidak saya katakan tersesat bukankah Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan secara sempurna Islam ini Pak ya bukankah Allah sendiri yang telah menjelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 Al-yawma akmaltu lakum dinakum pada hari ini aku telah sempurnakan agamaku Bukankah Rasulullah SAW ketika di haji wada haji terakhirnya Rasulullah SAW beliau mengatakan ala hal balag bukankah aku sudah menyampaikan seluruhnya ya ya Rasulullah sudah menyampaikan semuanya Pak semua nama-nama nama-nama Allah Allah telah beritahukan dalam Al-Qur'an nama-nama Allah telah juga ya diberitahukan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Tuhan kita adalah Allah Pak dan itu nama yang paling agung tapi Allah mempunyai nama-nama yang banyak. Ya, Allah berfirman Rasulullah sabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha al jannah. Siapa yang menghitungnya, dia akan masuk surga. Apa itu 99 nama telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis dan sebagainya sudah kita pernah bahas. Ya, di antara nama Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di antara nama Allah adalah Al-Malik, di antara nama Allah adalah Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, al muhaymin Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Namun memang ada nama-nama yang Allah sembunyikan dalam ilmu gaib tidak diberitahu kepada siapapun, hatta Rasulullah pun tidak tahu. Sebagaimana Rasulullah SAW berdoa begini, As'aluka bi min huwalak, samaita bihi nafsak, au 'allamtahu ahadan min khalqik au anzaltahu ya fi kitabik atau ah, au 'allamtahu ahadan min khalqik atau ista'tharta bihi fi ilmin ghaib 'indak ya Allah aku minta kepada engkau melalui nama-namamu yang engkau namai dirimu dengannya atau engkau atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu atau nama yang engkau ajarkan kepada seorang salah seorang dari hambamu atau nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaib di sisimu ya maka kita itu ditugaskan untuk mempelajari nama yang telah Allah ajarkan saja adapun yang Allah sembunyikan tidak perlu kita pelajari 99 nama yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dan Rasulullah telah menyebutkannya siapa yang menghitung 99 nama dia masuk surga fokuskan kepada 99 nama ini ya pelajari wa nama Allah yang paling agung adalah Allah Kemudian nama yang di antara nama Allah yang agung adalah Ar-Rahman. Di antaranya adalah Ar-Rabb. Ya. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hayy, Al-Qayyum. Coba ya, Bapak yang bertanya tadi yang di Prabu Muli, sering-seringlah baca Al-Qur'an. Baca terjemahannya, Pak. Perhatikan baik-baik bagaimana Allah memperkenalkan dirinya dalam surat Al-Ikhlas, Pak. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad katakanlah dialah Allah yang ahad Allahu samad dialah Allah yang esa dan dialah Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan dan tidak ada yang sebanding dengan Allah siapapun juga lihat Bapak, ya di sini Allah memperkenalkan dirinya tentang siapa dirinya. Baca oleh Bapak dalam Al-Quran, ya, ayat kursi. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya. Allah berfirman Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada ilah yang berhak kecuali dia, yang berhak disembah kecuali dia. Dia yang maha hidup dan lagi maha berdiri sendiri dalam mengurus ya hamba-hambanya. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah ditimpa rasa kantuk tidak pula tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Madzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang berani dan bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan dan di belakang mereka Ya. Lihat dalam ayat kursi ini Allah apa, memperkenalkan siapa dirinya. Lihatlah oleh Bapak dalam surat-surat terakhir dalam surat Al-Hasyr. Allah memperkenalkan diri dan nama-namanya. Baca Al-Quran dari awal sampai akhir Bapak akan dapatkan bagaimana syariatnya yang luar biasa. Bagaimana adabnya yang sangat keras. Bagaimana surganya yang sangat indah. Ya, baca hadis-hadis Nabi saw kita akan dikenalkan tentang hakikat agama yang Allah ridhoi untuk kita. Nah, Bapak, ya. Bila Bapak tidak mengenal siapa Allah, berusahalah kenali dia. Yang pertama, dari kitab suci yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan hadisnya. Yang kedua melihat ciptaan-ciptaannya yang menunjukkan akan kekuasaannya. Iya, Allah a'lam. Nah. Ya Ustaz, jazakallah khairan jawabannya Ustaz. Demikian untuk jawaban Bapak yang ada di Prabu Muli. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar dan semoga Allah memudahkannya dalam mengamalkan eh, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khotbah Islam azan ya Allah wa yakum. Kembali kami angkat pertanyaan melalui via, via SMS yang berikutnya. Ustaz mohon dijelaskan bahwasanya ada nama malaikat yang bernama Rokib, Apakah benar Ustaz ada nama malaikat yang bernama rokib? Ustaz? Dan bagaimana penjelasan dalam masalah ini Ustaz? Silakan Ustaz. Ketahuilah akhi bahwa rokib itu bukanlah nama. Allah mengatakan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi rokibun atid. Tidaklah manusia melafalkan ucapan kecuali di sisinya ada malaikat yang rokib artinya yang mengawasi dan atid artinya mencatat Berarti ini adalah tugas ya, bukan nama. Adapun namanya tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa nama malaikat yang mencatat tersebut? Ya. Tapi kita wajib imani bahwasanya mereka senantiasa mengawasi dan mencatat perbuatan-perbuatan kita. Allahu a'lam. Nah. nah, Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan untuk berikutnya pertanyaan dari pendengar kita di Rembang Jawa Tengah. Ustaz, apakah benar setiap melakukan naba nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, harus menjawab dengan Allahumma sholli alaihi. Apakah memang ini ada tuntutannya dari Rasulullah SAW Masukkan mereka. Iya. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Al-bakhil man dzukirtu indah falam yusalli alaih. Rahu Orang bakhil itu, ya, orang bakhil, orang koret, orang medit, ya, yang itu orang yang disebutkan aku di sisinya tapi ia tidak bersalawat kepadaku ya dalam riwayat Imam Ahmad Rasulullah SAW sabda apa syaqi abdun man dzukirtu indahu falam yak, falam yusalli alai celaka seorang hamba yang disebutkan aku di sisinya tapi ia tidak bersalawat kepadaku nanti ya kalau kita disebutkan beliau di sisi kita seperti kalau ada orang berkata Rasulullah kita langsung ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allah salli alaihi. Boleh? Iya. Kenapa? Karena sangat dianjurkan sekali. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang tidak berselawat itu orang bakhil. Ya. Kita tidak mau disebut oleh Rasulullah sebagai orang bakhil kan. Bahkan Rasulullah mendoakan kecelakaan. Ya orang yang tidak mau berselawat ketika Rasulullah disebutkan di sisinya. Ya Allah Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas yang Ustaz Demikian jawaban untuk pendengar kita di Jawa Tengah yang telah bertanya dan untuk berikutnya kembali kami angkat pertanyaan malam via telepon. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Hmm, dengan Ahmad di Tanjung Pinang. Pak Ahmad di Tanjung Pinang. Silakan Pak Ahmad. Hmm, saya mau bertanya ini tentang hadis. Kan ada dua buah hadis. Ya, yang pertama ada seorang sahabat bertanya pada Rasul berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah aku mencintaimu. Mm-hmm. Terus pada Rasulullah pikirkan dulu jawabanmu itu sampai tiga kali. Akhirnya Rasulullah menjawab, jika engkau mencintaiku, maka bersiaplah menghadapi kefakiran yang deras dalam apa? Bersiaplah menghadapi apa? Kefakiran. Kefakiran. Hmm. Dan yang deras seperti air mengalir. Apakah itu hadisnya sahih tidak? Yeah. Kalau kita lihat sekarang banyak orang mengatakan cinta pada Rasul, tapi kehidupan mereka itu ibaratnya hmm, tidak sesuai seperti yang dihadiskan oleh Rasul itu. Baik, Bapak. Ya, saya cuma tanya itu saja. Cukup Pak Ahmad, terima kasih banyak. Iya. Yeah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hadis dibuat-buat, Bapak. Iya. Bahkan bertabrakan dengan hadis-hadis buah Nabi berlindung dari kefakiran. Bagaimana hendak dikatakan bahwasanya orang yang mencintai Rasul harus bersiap-siap menghadapi kefakiran dalam artian harus jadi orang fakir gitu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berlindung dari kefakiran. Ya, dalam hadis-hadis yang saya Rasulullah SAW setiap pagi dan petang ya uh, di mana Rasulullah SAW berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari kekafiran dan kefakiran Lihat ya. Rasulullah SAW mengatakan Ya bahwa aku berlindung kepada engkau dari kekafiran dan kefakiran Ya Kemudian Adapun hadis yang tersebar kadal fakru an yakuna kufran Hampir-hampir kekafiran itu Menyebabkan orang yang kafir juga hadisnya palsu Yang jelas Bapak Ya kita tidak diwajibkan harus hidup seperti halnya ya Rasulullah SAW ya dalam artian ya Rasulullah SAW kalau kita lihat rumahnya ya hanya satu petak saja lihat rumahnya Rasulullah SAW hanya satu petak saja ya satu petak sementara kontrakan aja tiga petak pak ada juga yang sudah ada ada juga yang dua petak rumah yang masih sangat kecil saja, sangat sederhana, berapa petak kaki? Ya, ada kamar satu. Ya. Nah, Rasulullah SAW sana satu petak. Apakah antum ya siapa di antara kita yang hidupnya seperti itu? Ya rumahnya satu petak saja sudah selesai. Maka dari itu, ya kalau dikatakan kita harus hidup seperti kehidupan Rasulullah SAW, tidak ada satupun ulama yang mengatakan demikian. Ya, karena yang harus kita perhatikan pertama. Rasulullah SAW berlindung dari kefakiran. Yang kedua, Rasulullah SAW bukan orang fakir. Buktinya Rasulullah istrinya sembilan. Orang fakir, ya, yang sangat fakir, dia tidak akan mampu menikah lebih dari satu. Tapi Rasulullah SAW menikah sampai sembilan. Disebutkan dalam hadis bahwasanya ada seorang laki-laki berkata, ya Rasul, aku diberikan oleh Rasulullah SAW kambing dua lembah. Rasulullah memberinya kambing dua lembah. Apakah itu menunjukkan bahwa Rasulullah orang fakir? Tidak. Tapi Rasulullah SAW memperlihatkan kesederhanaan hidup, kezuhudan dalam kehidupan dunia. Iya. Maka kita tidak boleh juga suudzon kepada orang yang ternyata mereka orang diberikan oleh Allah kekayaan, ya, kelebihan harta, lalu ia pun ia mempunyai rumah yang megah sebagai barangkali dia ingin memperlihatkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika hadis Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Jadi Pak, ya. Kalau Bapak mau jadi orang kaya, asal Bapak jadi orang yang bersyukur, silahkan. Islam tidak pernah melarang kita dari kekayaan, enggak. Yang dilarang oleh Islam adalah tertipu dengan kekayaan. Sehingga menyebabkan kita bakhil, koret, tidak mau sedekah dan yang lainnya. Walaupun Islam mengingatkan bahwa kekayaan itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Rasulullah SAW juga bersabda, "Nikmal mal lirajuli salih." Sebaik-baiknya harta itu kalau dimiliki oleh orang yang saleh. Kenapa? Manfaat untuk ya agama, manfaat untuk ya manusia. Maka disebutkan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhadditsukum haditsan fahfadhuhu." Aku akan sampaikan sebuah hadis, tolong hafalkan ini kata Rasulullah. Inama dunia li arba'ati nafar. Dunia itu untuk empat orang. Yang pertama abdan ya, abdun razaqahullahu ilman wa malan. Bahwa yattaqillah yattaqi bihi rabbah wa yasil bihi rahimah. Ya. Wa yunfiq min malihi bahwa bi afdalil manazil. Hamba yang Allah berikan kepada dia rezeki ilmu dan harta. Diberikan oleh Allah ilmu agama yang luas. Diberikan juga harta yang melimpah ruah. Lalu ia bertakwa kepada Allah dengan dengan ya ilmunya tersebut, dia menyambung silaturahimnya. Dan dia pun juga subhanallah ya, apa namanya? Eh, berinfak dari hartanya. Apa kata Rasulullah? Maka ini orang yang paling tinggi derajatnya. Makanya Pak ya, Jangan Bapak memandang seakan-akan kita orang Islam itu harus fakir miskin. Tidak. Sama sekali tidak. Ya Bapak tahu siapa manusia yang terbaik setelah Rasulullah SAW? Abu Bakar. Abu Bakar dari orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Ya, setelah Abu Bakar siapa yang paling baik? Umar. Umar orang kaya atau orang miskin? Orang kaya setelah Umar yang paling baik siapa? Uthman bin Affan, orang kaya apa orang miskin? Iya, konglomerat. Saya tidak ingin mengatakan bahwa orang kaya lebih baik daripada orang miskin, tidak. Tapi hanya ingin menepis ya apa yang terkesan di hati Bapak tadi seakan-akan bahwa kita orang Islam itu harus miskin, harus fakir. Ya padahal Rasulullah, SAW sendiri berlindung setiap harinya dari kefakiran. Ya, Allah waalaikum nah. Nah, jazakallah khairan atas jawabannya demikian jawaban untuk Pak Ahmad di Tanjung Pinang mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan benar dan semoga Allah memberikan pemahaman yang baik dan benar dalam masalah ini. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum. Kembali kami angkat pertanyaan via telepon yang berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di dari hamba Allah di Gorontalo Ustaz. Iya, di Gorontalo, silakan Pak. Uh, saya mau bertanya tentang hadis Nabi. Uh, begini Ustaz, saya pernah mendengar dari seorang dai, beliau menjelaskan bahwa Bapak, nah, mohon maaf sebentar, tolong dikecilkan lupa suara televisinya, Pak. Ya. Kecilkan suara televisinya dulu. Oh, iya. Ya, silakan, Pak. Dilanjutkan kembali. Eh, ini eh kalau ada seorang muslim yang mengalami sakit selama tiga hari maka dia akan diampuni dosanya seluruh dosanya kata dalam hadis itu begitu mm-hmm. itu bagaimana apakah hadis itu sahih eh, ya terima kasih bapak yang dikenal ya. silakan itu saja cukup ya. terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz uh, ketahuilah bapak semua kesakitan yang menimpa seorang muslim itu menggugurkan dosa. Kata Rasulullah SAW, Ma min musibatin tusibul mu'min, syaukah fama fauqaha illa kafarullah biya khafayah, atau kama qal. Rahu muslim. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim Dalam satu riwayat yang lain dalam, dalam riwayat muslim Min wasobin wala nasobin. ya, Berupa wasob kelelahan atau keletihan tidak pula rasa sakit ketua kecuali Allah gugurkan dengannya dosa-dosanya ya mana <clears throat> hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah ya bahwasanya kesakitan yang menimpa seorang mukmin itu mengugurkan dosa-dosanya. Namun untuk mengatakan bahwa orang yang apa namanya uh, sakit lebih dari tiga hari itu mengugurkan seluruh dosanya ini butuh kepada dalil. Hanya Allah yang maha tahu apakah digugurkan seluruhnya atau tidak hanya Allah yang maha tahu. Yang jelas ya semua kesakitan, semua yang menimpa muslim berupa kesedihan, ya berupa keletihan, kelelahan, rasa sakit dan yang lainnya itu semua menggugurkan dosa-dosa dia. Ya, maka dari itulah bergembiralah seorang hamba yang diberikan oleh Allah sakit karena hakikatnya adalah Allah ingin ampuni Allah ingin gugurkan dosa-dosa dia ya bergembiralah seorang hamba ketika ia ditimpa musibah ya karena hakikatnya musibah itu adalah menggugurkan dosa-dosa dia maka dari itu, ya, ini harus kita yakini. Sehingga ketika seorang muslim meyakini bahwasanya ini semua menggugurkan dosa-dosa dia, dia akan sabar. Dia akan tegar, ya dia bahkan akan merasakan musibah itu sebagai sesuatu yang menggembirakan hatinya. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih ya, yang disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami. Ya kata Rasulullah wa inna ahadahum la yafrah bil musibah ya a'zam min farahihi ya kata Rasulullah SAW di antara mereka bahkan ada yang bergembira dengan ditimpanya musibah lebih besar daripada bergembira ketika ia diberikan dunia ia kepada dia. Subhanallah ada sampai orang yang bergembira ditimpa sakit. Ketika dia sakit dia gembira, alhamdulillah. Allah gugurkan dosa-dosa saya. Ketika ia ditimpa ya musibah, dia justru, justru dia bergembira. Berarti ini orang memang betul-betul faham hakikat musibah yang menimpa kehidupannya. Sehingga akhirnya ya musibah itu malah menyebabkan dia ia tersenyum malah menyebabkan dia hatinya ia berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi, azakallahu wa iyyakum, yang jelas ya bahwa musibah itu yang menimpa seorang mukmin menggugurkan dosa-dosanya. Nah, Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz Demikianlah jawabannya untuk Bapak yang ada di Gorontalo tadi Semoga Allah memberikan pemahaman yang baik dan benar dalam masalah ini Nama kata Islam Azani Allah wa yakum Masih ada waktu dan kami kembali angkat pertanyaan melalui, melalui telepon yang berikutnya Ya, silakan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa Ibu dan di mana? Dari hamba Allah di Rembang Iya, silakan. Saya mau tanya Ustaz. Iya, silakan Ibu. Kami punya anak perempuan mau dilamar sama anak kakak kami apakah boleh apa enggak. Hmm. Dan kami pernah tanya kepada Ustadz katanya itu boleh tapi kalau nanti menikah punya keturunan itu katanya ada yang kurang sempurna hmm. apakah itu ada hadisnya apa enggak Ustadz mohon ya. penjelasannya ya baik Ibu terima kasih Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz Ibu ya anak kakak dengan anak kita itu bukan mahram itu sepupuan namanya maka kalau kakak punya anak kita punya anak lalu kemudian anak kakak kita ya ingin melamar anak kita sah dalam Islam. Adapun klaim bahwasanya itu akan menimbulkan kekurangan dan yang lainnya ini butuh kepada dalil, Bu. Buktinya, ya bukankah Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib dan keduanya sepupuan? Ternyata anak-anaknya sehat-sehat, ya tidak ada kekurangan, Hasan dan Hussein bahkan selalu mengatakan Hasan dan Hussein sayyidah syababi ahlil jannah. Iya. Berapa banyak para sahabat yang menikah dengan sepupunya? Tapi tidak ada dinukil bahwa anaknya cacat atau yang lainnya. Ya, itu butuh bukti ibu ya sebatas klaim-klaim saja tanpa ada bukti maka ini ya tidak perlu kita dengarkan maka kalau anak anak kakak ibu mau melamar anak ibu nggak masalah ya itu boleh dalam Islam insyaallah nah Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Demikian jawaban untuk Ibu di Rembang sana mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar dan semoga Allah menjadikan kita istiqomah di atas Islam dan sunnah. Allahumma amin. Nah, ikhtar Islam azan ya Allah wa ayakum Kembali kami angkat pertanyaan berikutnya masih melalui via telepon. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dengan siapa Bapak dan di mana? Pak Rasid Pak di Jakarta Pusat. Oh iya, Pak Rasid. Silakan Pak Rasid. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. <clears throat> Ini Pak Ustaz terkait ancaman orang yang isbal. Ancaman orang yang isbal. Yang antara lain kan dari mata kaki ke bawah itu kan tempatnya di neraka. Nah ini kata teman saya tidak bisa itu dilogikakan katanya. Yang jelas itu ancaman katanya akan kena azab. Apa demikian Pak Ustadz pemahamannya? Mungkin Pak Ustadz lebih paham tentang ancaman ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ya. Masalah agama ini jangan dikembalikan kepada logika. Karena berapa banyak masalah-masalah yang sulit untuk dilogikakan, Pak. Iya. Contoh misalnya Ali bin Abi Thalib berkata, "Lau kana nubir dinu bir lakan asfal khuf aula bil mashi min a'lah." Kalaulah agama itu hanya sebatas dengan logika, dengan akal semata, ya pemikiran, tentu bagian bawah khuf itu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi kenyataannya Nabi SAW malah mengusap bagian atasnya saja. Padahal kata Ali, secara akal dan logika kita harusnya yang diusap itu bagian bawahnya dong. Yang menginjak kotoran, menginjak dan yang lainnya bagian bawah. Tapi kenapa oleh Rasulullah SAW yang diusap bagian atas? Kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama itu berdasarkan logika ini nggak masuk akal kayaknya tapi agama kita bukan berdasarkan kepada ra'yu pak wahyu ya Allah yang menciptakan langit dan bumi tentu lebih tahu ya maka juga ketika misalnya kita mencuci tang, apa ketika kita sholat apakah bapak bisa melogikakan kenapa sholat subuh dua rakaat Iya. Kenapa apa namanya perintah-perintah Allah terkadang kita tidak tidak bisa memahami kenapa sih harus takbiratul ihram takbir kenapa enggak subhanallah dan yang lainnya. Nah ini Pak ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala yang memberikan larangan-larangan. Kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard Allah mengatakan wa in tubdu ya ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah wa in tubdu ma fi anfusikum dan jika kamu memperlihatkan apa yang ada pada diri kamu atau tukhfuhu atau kamu sembunyikan yuhasibkum billah Allah akan hisap semuanya atas kalian maka para sahabat mendengar ayat ini berat sekali, berat sekali. Maka mereka pun duduk di atas lutut-lututnya. Wahai Rasulullah, kami tidak mampu dengan ayat ini. Ya kenapa? Karena konsekuensinya apa yang terbetik di hati pun akan dihisap. Sementara manusia tidak lepas dari pikiran-pikiran jahat dan yang lainnya. Ya, bagaimana ini? Maka Rasulullah SAW ia menyuruh mereka untuk mengucapkan ya kata-kata yang baik kepada para sahabat tersebut. Tak lama kemudian Allah turunkan firman-Nya, "Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Ya. Rasul dan orang yang beriman semuanya beriman dengan apa yang diturunkan kepada ya kepada Rasul tersebut dan Robnya semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan para nabinya tanpa memilah-milah sedikit pun juga. Dan mereka pun berkata sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ya. Inilah Bapak yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban kita adalah dengar, taat. Walaupun kita tidak memahami hakikat daripada perintah dan larangan ini. Ya. Apa yang Allah perintahkan, lakukan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Walaupun tidak masuk dalam logika kita. Karena kita ini lemah, Pak. Manusia ini lemah. Tak semua yang Allah perintahkan masuk ke logika kita. So, tak semua yang Allah larang masuk pada logika kita ya terkadang Allah tidak beritahukan hikmah di balik itu untuk menguji akan ketasliman kita ya ketuntukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang hamba yakin bahwa semua perintah Allah pasti baik dan semua larangan Allah pasti mengandung mudarat. Ya, baik saya kita tidak mau ataupun kita tidak baik kita tahu ataupun kita tidak tahu. Pasti itu pasti ada mudaratnya. Ya, maka kewajiban dia adalah untuk senantiasa mi'na wa ta'na mendengar dan taat iya Allah a'lam nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz banyak Ustaz Dan berikutnya kembali kami angkat melalui via telepon Ya, silakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa Ibu dan di mana? Ibu Nanda, di Jawa Timur Ya Ibu, di Jawa Timur, silakan Ibu ini saya mau nanya kan begini anak saya kan baru meninggal gitu. tapi saya eh, istilah ya, terima kasih kadang-kadang saya merasa kangen kita pasti saya gitu -hmm. iya gitu ya, saya cuma nanya apa kalau saya suka kadang saya kangen tapi saya kan baru betul gitu, yang meninggal siapa bu anak anak anak ya, ya anak ibu selalu kangen dan sedih gitu bu ya Iya, saya kalau istighfar terus kemudian kemudian saya saya sembuh gitu. Ya. Tapi sekali-kali saya sih gitu ya Allah apa saya ini kalau saya ketusuk bisa nggak bisa kalau ada mati gitu. Iya, baik ibu. Iya, terima kasih banyak ibu. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Rasa sedih itu lumrah, Ibu. Tapi jangan dibiarkan berlarut-larut. Iya disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah saw Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qabadallahu walada abdih." Apabila Allah mencabut nyawa hamba anak seorang hamba, qala Allah ya lima laikati Allah akan berfirman kepada malaikat pencabut nyawa itu. Qabattum walada abdi, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Kata mereka benar ya Allah. Allah berfirman lagi qabattum thamrat thamrata fuadi kalian telah mencabut nyawa buah hatinya kata dia ya kata malaikat ini benar ya Allah lalu Allah berfirman famadha yaqulu abdi apa yang diucapkan oleh hambaku kata para malaikat itu hamidaka wastarja dia memuji engkau ya Allah dan mengucapkan istirja yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un maka Allah berfirman kepada malaikatnya, Ibnu lahu baitan fil jannah samuhu baital hamd. Bangunkan untuk dia sebuah rumah di surga dan namai ia sebagai rumah pujian. Masya Allah. Bangunkan untuknya ya sebagai sebuah rumah di surga dan namai sebagai rumah pujian. Bayangkan ibu ya, Orang ini rupanya ketika ditinggal anaknya yang merupakan buah hatinya dia malah hamida memuji Allah dan istirja mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, maka ketika ibu mengingat lagi kematian anak ibu ucapkan alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian segera ibu jangan berlatut dan kesedihan karena kesedihan itu pun juga nggak ada manfaatnya kok, Bu. Iya, kalau ibu bersedih pun anak tidak akan kembali lagi. Iya, justru kita ketika ibu ya misalnya mengingat lagi segera ibu ucapkan alhamdulillah innalillah wa inna ilaihi raji'un berharap pahala kepada Allah kemudian ibu juga yakin bahwa anak itu akan menjadi hijab dari api neraka bu iya iya sebagaimana dikabarkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Muslim dan yang lainnya maka ya tentu ibu ya berusaha ya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala Pujilah Allah atas karunia yang Allah berikan kepada ibu di mana Allah wafatkan dia semasa kecil ternyata menjadi hijab buat ibu dari api neraka. Ya. Dan itu ya memerlukan tentunya kekuatan iman ibu ya. Dan tawakal serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya kekuatan untuk menghadapi berbagai macam musibah dalam kehidupan dunia ini dan semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Ya, kita tutup subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.